<clears throat> mana syaitnya tadi hmm? faqala Allahu azza wa jal kun faidah huwa rasulun qa'iman qala Allahu ay abdi ma hamalaka ala ma ala an fa'alta ma fa'alta. Itulah syahidnya. Syahid dari hadis ini untuk penyesuaian judul ataupun bab atau terjemah. Taib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala hadis berakam sab'ala wa khamsami'a wa samaniyah حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا مؤتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم annahu dzakara rajulan fi man salafa au fi man kana qablakum Hadis dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan menyebut tentang apa tentang laki-laki atau seorang laki-laki firman salaf yakni seorang laki-laki yang dulu sebelum zaman kita au kan akan orang sebelum kita yakni umat yang dahulu bukan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam umat yang terdahulu umatnya para nabi yang sebelumnya Seorang laki-laki ini berkata suatu kalimat. Kala kalimatan. Yaitu yakni a'tahullahu malan wa waladan. Laki-laki ini diberi oleh Allah harta dan anak. yakni harta yang banyak dan juga anak yang banyak. Penyebutan nakira untuk taksir untuk memperbanyak apa yang terkait dengan harta dan anak. Malan wawaladan punya anak harta banyak juga apa? Anak banyak. Bukan cuma satu orang. Falamma hadaratil wafatu qala li banihi. Nah ini. Ini sebagai bukti bahwasanya orang tadi bukan satu orang tapi apa? Banyak. Menyebutkan secara nakiro untuk memperbanyak yang terkait dengan apa yang disebutkan berupa harta dan anak. Maka tatkala ajalnya mulai mendekati ajalnya, mendekati kematian dia. Dalam mahdatul wafat ini mendekati tanda-tanda kematian. Bukan kok sudah mati baru ngomong. Tapi mendekati tanda-tanda kematiannya. Maka si bapak tadi mengatakan kepada anak-anaknya, Kola libanihi. Berkata kepada para anaknya, Bani. Ya kan? Banin. Sebentar kata Pak Ib, Ibnun. Sebenarnya apa, Pak? Banin. Berkata kepada anak-anaknya, Ayya abin kuntulakum. Aku ini bapak yang kaya apa? Terkait dengan kalian, bapak yang baik itu bapak yang jelek. Ayya abin kuntulakum. Saya ini bapak yang kaya apa? pada kalian? Bapak yang baik atau bapak yang jelek? Anak-anaknya berkata, Khairabin. Ini engkau adalah sebaik-baik bapak bagi kami. Qala berkata si bapak tadi, fa innahu lam yabta'ir. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang bapak tadi itu lam yabta'ir atau lam yabta'iz. Tafsir dari kata lam yabta'ir lam yabta'iz ini lam yaddakhir. Apa makna yaddakhir? Hah? Apa? Paris? Hah? Enggak punya simpanan sama sekali tentang kebaikan. Lam yaddakhir enggak punya simpanan kebaikan. Jadi ya, ini dari amalan yang pernah dia lewati di masa hidupnya. Enggak punya kebaikan. Dari, dari sisi amalan yang zahir. Dari sisi amalan yang zahir dia nggak punya kebaikan. Wong tua sing elek. Nah. Mereka katakan tadi lam yabtair indallahi khaira. Enggak pernah punya simpanan di sisi Allah suatu kebaikan. Wa in yakdirillahu alaihi yu'adzibuhu. Sebenarnya alaiya. Sebagai dapatnya apa? Alaiya. Jika Allah mampu kepada saya untuk menyiksanya, akan diseksakan kepada saya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan siksa yang seberat yang saya dapatkan. Demikian sebagai lafaz yang tertera dalam riwayat dari sini banyak lafaznya. Dan jika Allah mampu untuk menghidupkan aku lagi, maka Allah akan menyiksa aku dengan siksaan nggak ada seorang pun yang disiksa seperti saya. Kenapa? Karena dia punya anggapan dirinya sudah nggak banyak lagi kebaikan yang mungkin bisa menebus kesalahannya. Maka seorang ulama tadi mengatakan fanduru idza muttu fahrikuni hatta idza sirtu fahman fashakuni Seorang bapak tadi berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku lihatlah, sehingga aku telah meninggal. Bakarlah aku. Sehingga bila aku telah menjadi faham apa? Menjadi apa? Arang. Menjadi arang. Sudah terbakar arang, menjadi arang. Pas aku ini maka jadikanlah aku debu. Ditumbuk menjadi debu dihancurkan. Au qala fashakuni semakna. Fa idza kana yaumu rihin asifin fa adruni fiha. Terus aku menjadi debu, karena kalau tumbuk pertama jadi arang, setelah itu ditumbuk jadi debu, hancur. Maka apabila datang pada suatu hari di sana ada angin yang kuat, badai, asif, datang badai, maka tebarkanlah debuku tadi di angin itu. Udah, berarti sudah bertaburan tak kemana-mana udah. Fakola Nabiullah sallallahu alaihi wasallam maka berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha kohum ala dalika warabi fafalu. maka seorang bapak tadi itu mengambil perjanjian antara dia dengan anak-anak mereka, anak-anak beliau, anak-anak yang orang tersebut. Dia dan anak-anaknya telah mengambil perjanjian. Artinya anak tadi itu di supaya diambil supaya memenuhi perjanjian. Supaya mawasik apa mawasik ini? Misak mawasik. Perjanjiannya perjanjiannya yang telah diambil dari bapaknya tadi supaya dipenuhi. Warabi, Ini kalimat sumpah untuk memperkuatkan makna. Fafalu maka mereka melaksanakan apa yang telah dipenuhi janjinya atau telah dijanjikan oleh mereka terhadap bapaknya. Summa adruhu fi yaumin asif. Setelah itu sesuai dengan perjanjian telah dipenuhi, telah diambil, ditebarkan debu dari bapaknya tadi itu sudah menjadi debu pada hari yang di situ datang badai. Faqala Allah azza wa jal, maka inilah syaitnya maka berkata Allah azza wa jal, kun jadilah engkau wahai fulan, fa idza huwa rajulun fa idza rajulun maka tiba-tiba terjadilah dia seorang laki-laki yang berdiri. Kun maka jadilah di, dia seorang laki-laki yang berdiri. Fa idza huwa maka nampak dia orang seorang laki-laki yang berdiri faqala Allah berkata Allah azza wajal ai abdi wahai hambaku ainin linida ain apa ni nida seperti ya abdi wahai hambaku ma hamalaka ala an fa'alta ma fa'alta apa yang membawa dirimu apa yang mendorongmu atas apa yang telah kau kerjakan kenapa kau melakukan apa yang telah kau kerjakan apa toh yang mendorong kamu sehingga kamu berbuat apa yang kamu perbuat itu? Memerintah anak-anakmu supaya ketika di rumah mati dibakar oleh anak-anakmu setelah itu menjadi arang, setelah menjadi arang ditumbuk menjadi apa? Tepung, jadi abu. Maka jawabannya laki-laki tadi, Kala makhafatuka. Aku melakukan apa yang telah kulakukan karena takutku kepada kamu. Au farakun minka. Farak dan makhafah sama saja. Mananya apa? Tak takut. Ketakutanku darimu. Qala Allah Azza wa Jalla fama talafahu an rahimahu indaha. Nah, yakni langsung saja Allah mendapat Allah merahmati orang tersebut. Wa qala man ukhra fama talafahu ghairuha. Maknanya Allah langsung merahmati orang tersebut dan mengampuni. Fahadastu bihi Aba Utsman faqala sami'tu hadza min Salmana ghara annahu zada fihi adruni fil bahr aw kama haddatsa. Ini sebagian lafadznya telah kita lewati, separuh disuruh membuang ke daratan, separuh disuruh membuang ke, ke lautan. Di hari yang datang angin yang kuat. Hadis ini yang sering didatangkan oleh ahlul ilm untuk menetapkan adanya udur bil jahil. Ahlul ilm dari zaman dahulu sampai sekarang ini mereka yang mengambil udur bil jahil adanya udur disebabkan kebodohan udur tadi menjadikan orang tadi dimaafkan mereka semuanya rata-rata mendatangkan hadis ini. Mabum? Nah itu. Jadi seorang yang jahil, seorang yang bodoh, terjatuh dalam suatu kekufuran, dimaafkan karena kebodohannya. Hadis ini dijadikan pegangan semua ahli ilmu rata-rata mereka yang membicarakan tentang udur bil jahil. Selain ayat dan hadis yang lain, hadis ini yang dibawakan oleh mereka sebagai hujjah. Di antaranya Imam Ibnu Hazm dari ulama yang terdahulu. Bahkan sampai hari kita ini Semukbil dan yang lainnya membawakan hadis sebagai dalil untuk meletakkan udzur bil jahil. Dan bagi orang yang tidak mengatakan adanya udzur bil jahil, hadis ini juga dibawakan tapi ditafsirkan sesuai dengan Kawat-kawat yang lain, kaidah-kaidah yang lain untuk menetapkan nggak ada udur gilzal dalam masalah aslul usul. Adapun ini bukan termasuk masalah aslul usul sehingga keluar dari permasalahan. Sebagaimana yang akan kita lewat dalam kalamnya Syekh bin Bas. Karena beliau dari pihak dari pihak pihak, pihak ulul ilm yang tidak adanya udur gilzal dalam aslul usul, hadis sini tidak dimasukkan. Diberikan tauzi pengarahan makna sesuai dengan kawat-kawat yang lain. Sehingga hadis ini nggak pas menurut beliau. Dan ulama yang sepihak dengan beliau dalam masalah ini. Muhammad. Siapa? Kudama. Perhatikan. Baik. Hadasana Musa, hadasana Mu'tamirun, wa qala lam yabta'ir wa qala li khalifah hadasana Mu'tamirun wa qala lam yabta'iz Fasarau qatadatu lam yattakhir. Jadi lam yabta'ir lam yabta'is ini ada menafsirkan lam yattakhir indallahi khairah. Tidak memiliki simpanan kebaikan sedikit pun di sisi Allah taala. Ini perasaan yang dia akui seorang bapak tadi. Maka pesanan pesannya kepada anaknya supaya di, dibakar ketika dia meninggal. Setelah dibakar menjadi arang ditumbuk menjadi abu separuh dibuang ke lautan separuh dibuang ke daratan ketika datang angin yang kuat <clears throat> Kenapa demikian alasannya wa in yakdirillahu alaihi atau sebagai dapatnya alaiya. <clears throat> Baik, as-sarah perhatikan. Berkata saya bin Bas rahimahullah sebelum menjelaskan tentang maksud hari tersebut beliau menanyakan dengan terkait dengan masalah sumber hadis ini. Soal mana Syekh? Pertanyaan dari Syekh Al Awal An Abi Hurairah. Ya, ini hadis yang sahabat ada yang pertama dari Abu Hurairah taala anhu. Pertanyaannya jawabannya menal qari yakni inam dari yang baca. Qari bukan Kori, qari yani yang baca di sini Siapanya iya? Ya ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Kalau bin Bas an Abi radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'idin wa hadza salis an Salman radhiyallahu anhum. Allah akbar. Ya ini hadis ini hadis yang datang dari beberapa para sahabat di antaranya tadi Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Salman. Semuanya para sahabat radhiyallahu anhum. Soal yang kedua, menasih eh, pertanyaan soal menasih pertanyaan dari Syekh bin Bas juga kepada murid-muridnya, Rojik kalamahu ala hadha. Rojik kalamahu ini kalamnya Syarih. Maksudnya adalah Ibnu Hajar. Damirhu marjiknya kepada Ibnu Hajar. Jawaban dari sebagian muridnya Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fathim salah salis asar safhar ba'ami'a wa salah sawas sabi'in Qauluhu an Uqbata bin Abdul Ghafir fi riwayat Su'ba an Qatadata Sami'tu Uqbata Maka takut jamat fi riqab fi riqab yani apa benar riqab hadis terkait dengan masalah raqaik Hadis yang terkait dalam masalah rokok ya ini apa perkara-perkara yang sifatnya itu termasuk apa? Termasuk tazkiyatun nufus. Termasuk tazkiyatun nufus itu termasuk rokok. Masa akhir syarhihi Wa qawluhu annahu dzakara rasulan fi man salafa aw fi man kana qablakum sakkun minar rawi. Mana saknya kalimat au? Anau dzakara rasulan fiman salafa au fiman kana qablakum. Ini adalah keraguan dari rawi. Kalimat aku pakai au. Wa waqa indal asili qablahum. Bukan pakai khitab tapi pakai damir kau hum. Waqat madha fi riqab telah berlalu dalam hadis hadis ini dalam kitab riqab terkait dengan masalah tazkatun nufus. An Musa bin Ismail an Mu'tamir bil lafadz dzakara rajulan fi man kana fi man kana salafa qablakum. Walam yasuk. Artinya tidak ada sisi keraguan. Enggak pakai au. Wa qalu qala kalimatan yakni Allahu malan. Allahu malan fi riwayat Musa Allahu malan wa waladan. Wa qalu ay ay ayya abin kuntu lakum qala abul baqa wa abul biqa wa binasbi ayya. Ala annahu khabaru kuntu. Kabarnya kuntu. Maka dikatakan wa ayya abin kuntu lakum. Wa jaza taqdimuhu likauni istifhaman. Boleh didahulukan khabar ini daripada kana. Kenapa dibolehkan didahulukan Khabarnya daripada kana, daripada kana karena istifham. Wa yajuzu raf'u dan boleh rafa. Ayyu abin kuntulakum. Nah. Itu kalau boleh rafa berarti apa? Ayyu abin bukan ayya abin. Wa yajawabuhum biqaulihim khairu abin. Al-ajwad an alat ala takdiri kunta khairu abin. Kunta khairu Abin. Fayuwafiku mahwa jawabun anhu. Wa yajuzu raf'u bitakdiri anta khairu abin. Nah. Boleh dibaca dibaca khairu abin juga boleh dibaca khairu abin. Kalau khairu abin anta khairu abin. Kalau khairu abin kunta khairu abin. Demikian. Ini jihad beberapa pengarahan tentang makna Oh, tentang bacaan tentang i'rabnya. Wa qulu fa innahu lam yabta'ir aw lam yabta'iz taqaddama azwu hadha sak ana birra aw bizai riwayat Abi Zaidin Al-Marwazi tabaan lil qadiyat lam yabta'ir aw lam yabta'iz ini telah lewat azwu mana azwu nisbah azwu itu nisbah Aza ya'zu nasabayan sibu menasabkan. Telah lalu penisbatan keraguan ini bahwasanya dengan roh atau dengan zai itu keraguan. Kemana kemana sapanya Kepada riwayatnya Abu Zaid Al-Marwazi karena mengikuti Qadiyat. Jadi keraguan itu kepada riwayatnya Abu Zaid Al-Marwazi karena mengikuti Qadiyat. Fakat wajadtuha huna. Dan aku telah mendapatinya di sini fima indana menriati Abi Dzar an suyuhihi. Wa qalu fashakuni au qala fashakuni fi riwayati Musa misluhu. Lakin qala au qala fashaku fashakuni. Kalimat-kalimat ini maknanya sama. Maksudnya apa? Jadikanlah aku abu ditepungkan menjadi tepung, jadi abu. Setelah dibakar menjadi arang, lalu ditumbuk menjadi abu. Ini pesannya kepada anak-anaknya. Lalu ditabur di angin yang kuat, separuh ke lautan, separuh ke daratan. Kenapa tadi? Kenapa? Karena dia punya anggapan nggak punya kebebasan sama sekali. Khawatir akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Inna kalamu rahimahullah ta'ala habis nukilan dari kalamnya Hafid. Jadi di sini Syekh bin Bas ta'ala mengkaitkan dengan penafsiran kalimat tadi dan juga beberapa lafaz yang berbeda diihalakan diarahkan kepada kalamnya Hafid Ibnu Hajar. Soal minas pertanyaan dari Syekh pertanyaan ketiga. Takallama alal hukum walat lama. Yakni Ibn Hajar, apakah beliau berbicara terkait dengan hukum atau enggak berbicara? Wal aini lama ala hukum, apakah juga ala ini berbicara juga dalam masalah hukum ini? Mana kalau apa yang dikatakan oleh ala ini? Jawaban dari santrinya, kalau al imam ala ini fi umdatil qari. Juz ke-25 halaman 163. Qauluhu, nah ini kalamnya ala ini. Faghfara lahu. kila lahu in kana mu'minan falam falim falam apa? In kana mu'minan falima sakka fi qudratillah. Wa in kana kafiran fa kaifa ghafara lahu? Hukumnya dibicarakan oleh al ini Dari sisi mana? Dari kalimat faghfaralahu. Allah mengampuni dia. Kenapa? Dikatakan kalau memang mukmin, kalau orang tadi itu mukmin laki-laki tadi yang pesan kepada anak-anaknya, kalau mukmin kenapa dia ragu? Terkait dengan kemampuan Allah, kekuasaan Allah. Wa in kana kafiran jika dia kafir, maka bagaimana dia diampuni? Nah, Wa ujiba maka dan dijawab bi kana mu'minan bidalilil khosyah. Jadi orang ini dulunya adalah mukmin. Alasannya apa? Kenapa? Khosyatuka ya Rabbi. Aku lakukan apa yang telah aku lakukan karena ketakutanku kepada kamu. Mahfum? Berarti dia seorang mukmin. Kenapa? Karena memiliki khasyah, memiliki apa? Ketakutan kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Wa makna qadira mukhaffafan wa musaddadan. Apa maknanya? Mukhaffafan gimana bacaannya? Qadira. Kalau musaddadan qaddara. Katakan itu. Qadira yaqdaru. Qadara yaqdiru. Qadira yaqdiru. Tafadhol, ada apa? Hah? Apa? Oh. mobil Pertamina ya mau kok saya. Perhatikan. Ayo. Jadi kalau dibaca mukhafafan qadira. Kalau maksudnya apa qadara? Maknanya hakama wa qadha. Au dayyaqa. Hakama wa qadha menghukum, menentukan atau dayyaqa menyempitkan. Kaqaulihi ta'ala ayahsabu allai yaqdiru alai ahadun. Ayahsabu allai yaqdiru alai ahadun. Wakil aidan ala dhahirihi. Dikatakan juga atas sesuai dengan zahirnya. Walakinnahu qalahu wa huwa gharudu bitin li Kalau dikatakan sesuai dengan dohirnya jika Allah mampu, ah gitu. Bagaimana dia ragu tentang kemampuan Allah? Iya, katanya. Tapi keraguan itu berangkat dari dia itu gak lagi menguasai dirinya. Karena saking takutnya jadi siksaan Allah Ta'ala. Sampai enggak, nggak enggak mampu menguasai perasaannya. Sehingga ngomong, jika Allah mampu, maka Allah akan menyiksa aku. Enggak ada seorang pun yang dapat siksa seperti siksaan kepadaku. Beratnya. Perkataan ini berangkat dari kegoncangan yang ada pada dirinya saking takutnya Bal kalau fi halati dukhulil dahs. Bahkan dia katakan tadi in wa in qadirallahu alayya atau alaihi. Dikatakan orang laki tadi itu dikatakan oleh seorang dikatakan laki-laki tadi itu dalam keadaan masuknya das. Das itu adalah kegoncangan. Keadaan yang mengerikan. Wal khauf, ketakutan Fasorokal gofil maka menjadilah orang yang seperti orang yang lalai, nggak sadar. Dengan demikian la yu'akhodu bihi. Jadi dengan demikian orang tadi tidak diambil siksaan ataupun hukum atas apa yang dia ucapkan, ucapan yang nggak senonoh, yang nggak baik. Bagaimana dia akan ragu tentang kekuasaan Allah? Awana ujailah dan sifatan min sifatillahi atau orang tadi sehingga ngomong seperti apa yang dia omongkan in yakdir nah, jika Allah mampu dia adalah bodoh tentang suatu sifat dari sifat-sifat Allah kalau itu karena kebodohan dari suatu sifat wajahilu sifat kufruhu mukhtalafun fihi seorang yang bodoh tentang sifat Allah kekufurannya adalah kekufuran yang diperselisihkan padanya Bukan kekufuran yang mujma' alaihi. Kekufuran atau kemurtatan yang ada perselisihan tentangnya. Bukan mujma', bukan ada ijma'. Karena kebodohannya terkait dengan sifat Allah. Au anau kana fi zamanin yanfa'uhu mujratu tauhid tahu juga orang tadi memang hidup pada suatu zaman di mana bahwasanya cuma tauhid bermanfaat bagi dirinya tanpa amalan. Au kana fi syar'ihim jawazul afwi anil kafir atau dalam syariat mereka dulu boleh-boleh saja, bukan mustahil dimaafkan dari seorang yang kafir. Orang yang kafir bisa dimaafkan. Atau maknanya au maknahu la in qadirallahu alayya mustama'an sahihal a'dha la yu'adzibani. Nah. Atau maknanya jika Allah itu mampu untuk menghidupkan aku lagi dengan bentuk orang yang sempurna, manusia yang sempurna, sungguh Allah akan menyiksa aku. Wahasiba annahu ida qadara alaihi muhtarakon muftarakon la yu'adzibuhu. Ya kan? Dan dia punya perhitungan, ya kan? Jika dalam kondisi dia itu sudah terbakar, terbelah-belah, tercabik-cabik, nggak lagi disiksa. Kenapa? Karena Allah mendapati orang tadi sudah keadaan terbakar, sudah hancur, punah. Bagaimana mau disiksa lagi? Karena sudah melewati apa? Siksaan yang sebelum bisa Allah sudah melewati siksaan. Kenapa? Karena dia sudah disiksa dengan dibakar tadi oleh anak-anaknya dan ditepungkan sudah menjadi abu. Ini beberapa takwilan yang terkait dalam kalimatnya laki-laki tadi in qadirallahu aula in qadirallahu ataupun in yakdirillahu dan yang semisalnya. Dari sinilah yang terjadi perselisihan dari kalangan alul ilm. Apakah hadis ini pas untuk dijadikan hujah bagi orang yang mengatakan udur bil jahil dalam semua permasalahan atau dirinci? Inilah perselisihannya alul ilm sampai hari kita ini dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Maka di sini perhatikan perkata Allah Taala wal af al afdalu Faqala Ibnu Bas al afdalu mislu ma qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah wa ghairuhu annahu jahila kamal hadis sifah kamal al qudrah jadi yang paling afdal dari beberapa pentakwilan untuk hadis tersebut adalah yang paling abdul adalah apa yang dikatakan oleh Abul Abbas, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwasanya laki-laki tadi itu bodoh terkait dengan kesempurnaan sifat ini. Sifat kudro yang sempurna atas segala sesuatu itu Allah Maha Mampu. Ini dia nggak punya ilmu yang mencukupi. Dikiranya eh, di situ apa? Di situ eh, dia telah meyakini Allah punya kudro. Hadis tadi terkait dengan dalam cerita laki-laki tadi itu laki-laki tadi meyakini Allah itu punya kudrat tapi kudratnya dikiranya apa enggak sempur enggak sempurna artinya kalau saja enggak dibakar Allah mampu tapi sudah dibakar menjadi tepung menjadi abu enggak mampu berarti kebodohannya adalah kebodohan terkait dengan kesempurnaan kudrat saja yang dia enggak tahu wa mislu hadza qad al-insanu Nah, berkata sebenar Bas lanjutan dari nukilan dari kami Ibn semisal ini kadang seorang insan tidak mengetahuinya. Semisal apa? Semisal tentang kesempurnaan kudro kesempurnaan kekuasaan Allah. Al-jalu bisifat. Nah, yakni kebodohan tentang sifat Allah yang maha sempurna. Lama syai'an dakikon fi amri sifat ghafarolahu atau ghafarolahu tamat atat ah, kala sesuatu yang rumit dalam perkara sifat maka orang tadi diampuni lianna mislahu qad yajhalu dalika karena orang yang semisal dia kadang tidak tahu dalam perkara tersebut yang tadi rinci artinya orang yang nggak punya kebaikan yang banyak melakukan dosa berarti ilmunya kurang dengan demikian, rincian sifat yang terkait dengan sifat-sifat Allah ini kadang rinciannya dia nggak tahu. Secara global dia punya iman Allah memiliki kemampuan, memiliki kudro. Tapi secara rincian dikiranya kalau sudah dibakar dan menjadi arang, setelah menjadi arang dihancurkan menjadi abu, sudah nggak lagi dikuasai oleh Allah Ta'ala, apalagi telah ditabur separuh di lautan, separuh di daratan. Wada yadul ala anna ikal umur ala tikot takfa 'alal 'ami wala yadbatha atau wala yadbatuha wala takunu fi hisabi yu'fa anhu li annahu jahlun. Dan dari sini menunjukkan dan membuktikan saya daqa ikal umur perkara-perkara yang dakikoh yang rumit yang kadang tersembunyi asing bagi seorang awam dan orang awam tadi nggak bisa me apa? Lam yadbata, tidak bisa me, ne, me, Kadang wala takunu dan perkara-perkara yang rumit tadi itu enggak terlewatkan dalam hisab apa hisab dalam benaknya. Wa husbi husbani, artinya enggak ter pikirkan dalam pikirannya. Perkara yang tadi dikatakan rumit di mana orang awam tidak bisa lagi memerincinya nggak bisa menelitinya dengan rinci, kadang dimaafkan yu'fa anhu, dimaafkan karena kebodohan anau jahlun. Fi khilafil li'anna li'anna anau jahilah. Fi khilafil umur adh-dhahira allati ya'lamuha an-nas wa la takfa. la yu'fa anhu litasawul fiha. Beda dengan perkara-perkara yang gamblang, yang dohiro, yang diketahui oleh manusia. Dan tidak asing ini tidak dimaafkan darinya dikarenakan ada sisi meremehkan atau mempergampang perkara tersebut. Au jahilah atau karena orang itu bodoh. Kenapa? Karena berpalingnya dia dan karena lalainya dia. Karena berpaling nggak mau mencari ilmu, karena melalaikannya maka nggak ada nggak dimaafkan. Maka itu dibedakan perkara-perkara yang dikatakan aslul usul seperti bahwasanya Allah yang berada diibadai Allah yang berat dimintai pertolongan Allah yang mengetahui ilmu goib dan ini perkara yang dikatakan aslul usul ini perkara-perkara yang sifatnya manusia mengetahuinya ini kalau orang terjatuh dalam perkara tersebut maka tidak dimaafkan atau dikarenakan kebodohannya karena dia berpaling nggak mau mempelajari dan misalnya maka di situ dibedakan oleh ahlul ilm bagi yang mengarahkan hadis ini bukan termasuk dari perkara-perkara yang terkait dengan udur bil tidak dikaitkan dengan perkara-perkara yang wadiha seperti menyembah batu, menyembah patung, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah kuburan. Ini perkara-perkara yang gamblang. Itu dibedakan. Tadi hadis tadi perkara yang dikatakan perkara rumit perkara yang terkait dengan masalah sifat ya misalnya Nah, jalur sifat kekuburannya diperselisihkan. Nah kalau itu bagi yang mengatakan hadis ini bukan termasuk hujah dalam durbil Zal tidak dimasukkan. Di antaranya adalah Syekh bin Bas, bahkan beliau juga menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa lagi? kuyon tok iki. Tapi perhatikan. Jadi ketika antum teman teman kita semuanya dan dari para talab ilmu yang mengetahui tentang pembahasan ini, ya ini diantaranya ini isyarat kepada perkara yang sudah menyebar di mana-mana. Ya kan, Ahlul Ilm membawakan hadis ini, banyak diantara mereka mengatakan termasuk Udur Biljal. Diantaranya Ibn Hazm, juga dengan ulama hari kita ini seperti Semukbil, Senasir, Albani, nah, dan yang lainnya. Bagi yang nggak membawa hadis ini kepada dalil tersebut, maka pengarahnya nanti telah kita dengar bersama. Terkait dengan kemudian dalam masalah sifat. Tapi perhatikan. Soal kulu fil hadis awal lam ya'mal khairan qattu. Hadis yang pertama, hadisnya Borero, lam ya'mal khairan qattu. Di sini lam yabta'ir indallahi khairan. Jawabannya yuhtamalu wallahi wallahu a'lam yakni al khair alladzi laisa bi fardin minat minat taqarrubat wal musabaqah ilal khairat. Lam ya'mal khairan qattu itu maksudnya adalah ada ihtimal wala alam. Maksudnya al khair dalam hadis yang pertama hadisnya Borero adalah khair yang bukan kewajiban. Allah dilaisa bi fardin. ini termasuk takor rubat perkara-perkara yang memberikan diri kepada Allah wal musabaqah yang di situ di anjurkan untuk bersegera kepada kebaikan-kebaikan laisal murad tarkal wajibat au fi'lal muharramat. Jadi maksudnya itu lam yang melakukan kotu itu bukan kok yang dimaksud adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Ini muhtamilah. Al ibarah hadi muhtamilatun. Jadi lam yang melakukan kotu itu suatu ibarat, suatu ungkapan, suatu ucapan atau suatu lafaz yang ada sisi ihtimal. Fa inna dhairaha annahu ma indahu sa'il min fil kulliyah wala sawal murad dohirnya itu perhatikan lam yakmal khairan ketus dohir lafadznya orang ini nggak memiliki sedikit pun sama sekali nggak punya dari sisi kebaikan dan itu bukan yang dimaksud dalam kalimat ini jadi lam yakmal khairan kotu itu tidak diambil sesuai dengan dohirnya. Ya kan? Bukan berarti orang ini nggak punya kebaikan sama sekali. Plus setok pun nggak punya. Bukan itu yang dimaksud. Bal indahu minal iman wa tauhid al wajib mayakunu sababan jati. Bahkan dia ini punya keimanan. Tauhid yang wajib yang itu menjadi sebab keselamatan dirinya. Lakin jahila sayan minal kudro. Akan tapi orang ini bodoh kepada sesuatu atau sebagian sesuatu dari kudronya Allah Ta'ala. Kenapa kau sesuatu sedikit dan misalnya kenapa? Karena orang ini punya keyakinan kalau punya kemampuan. Tapi kalau sudah dibakar dan dijadikan arang kemudian ditumbuk menjadi abu, ditabur separuh ke lautan, separuh ke daratan di waktu angin yang kuat, itulah yang dikatakan apa? Dikiranya sudah nggak mampu lagi Allah untuk menghidupkan dia. Berarti Bodoh tentang sesuatu dari kemampuan Allah. Wa ala kulli halin wa sayun mimma nah, Pokoknya kata saya bin pokoknya ya kan? Ini adalah sesuatu dari apa yang telah berlalu di zaman dahulu. Wal iskal, tapi iskalnya fi kauni Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakarahu wa sakata wa aqarra. Hada wa mahalul iskal. Iskalnya apa? Rasul menyebutkannya dan beliau diam dan beliau meng mengikrarkan. Artinya apa? Dinukilkan tidak dikomentari tentang apa yang telah terjadi dari niat dia tadi itu kepada anak-anaknya, wasiatnya. Inilah yang dikatakan mahalul iskal. Nah, itu. Wal jawabu dan jawabannya annaman alima syara'i wa arafal ahkam laisa kaman jahilaha Fa alaihi ayu ma arafawa taraka harrama. Jawabannya, sungguhnya seorang yang mengetahui syariat dan mengetahui hukum. Orang yang mengetahui syariat, syariat Allah dan orang yang mengetahui hukum-hukum Allah. Ini bukan seperti orang yang bodoh. Maka kewajiban orang yang mengetahui menunaikan apa yang dia tahu dan meninggalkan apa yang diharamkan. Faida wa ida jaila syai'an mimma qad yajalu al-ami alladzi laysa indahu ma'lumatun wa laysa umur dhaira allati mislu shalah, mislu zakat, syai' al-wadih. Nah, dan apabila ini dia nggak tahu tentang sesuatu dari perkara-perkara yang mungkin orang ami itu juga nggak tahu, yang tidak memiliki maklumat, ini bukan seperti perkara-perkara yang dohir, yang nyata, seperti sholat, seperti zakat. Ini perkara yang gamblang. Ya kan? Ini perkara yang gamblang. Haramnya zina, wajibnya sholat, wajibnya zakat, ini perkara yang gamblang. Fa'inau qad yufa'an hulijali jali bidzalika Nah, misal asabil fatarot. Jadi perkara-perkara yang di situ perkara yang rumit, ya kan? Kadang dimaafkan karena kebodohannya. Seperti asabul fatarot, asabul fatroh, Fatro itu adalah zaman selang antara Nabi dengan Nabi yang lanjut, yang datang yang akan datang. Itu namanya zaman selang, zaman vakum. Ya kan? Ketika Nabi sudah meninggal, kemudian belum lagi datang Nabi yang baru, itu namanya zaman fatroh. Vakum? Zaman vakum dari kenabian. Nah ini kadang orang itu nggak mengetahui apa yang terkait dengan rincian-rincian ibadah. Waman adraka oleh Islam bahwa asammu wa abkam, asammu abkam la yafham aw mukhar Atau misalnya orang yang sekarang ini mengetahui Islam, sedangkan dia ini asam, apa asam ini? Ya. Asam, summum bukmun, tuli dan bisu. Tidak mengetahui atau mukharrif Mungkin termasuk apa? Termasuk orang yang bodoh nggak tahu apa-apa. Li'anna haula'i al-ma'durun, li'anna haula'i ma'durun. Fadza kadzalika fi hadil asya' ad-daqiqah. Karena mereka orang yang dapat udur. Demikian juga dalam perkara-perkara yang rumit. Faulaikal ladina lam yudriku syariah. Maka mereka orang seperti orang yang nggak mendapatkan syariat. Walam tablughu, walam tablughu risalah, enggak sampai kepada mereka misi kerasulan. Fahuwa lafdun mujmalun la budda fassirahu aw yufassarahu bima ja'at bihi syariah al islaminya Maka tadi lafaz tadi itu lam ya'mal khairan qatun adalah lafaz yang mujmal, maka harus ditafsirkannya dengan apa yang datang dalam syariat Islamiyah. Artinya hadis seperti ini nggak boleh jadikan hujah untuk kemudian semua orang yang bodoh dalam perkara-perkara yang gamblang hukumnya sama seperti orang yang bodoh dan perkara-perkara yang rumit. Ini yang tinggal saya bin Perkara sholat, perkara ibadah kepada Allah, menyembah Allah, menyembelih untuk Allah. Ini perkara yang sangat gamblang. Ini bukan sebagaimana orang yang bodoh dan perkara-perkara yang rumit. Nggak boleh disamakan. Soal kalimatun khairon nakiratun fisyakin nafi mata ummu. Nah. Apa mata ummu? Ma ini istighfarnya amma ya ummu. Pertanyaannya, kalimat khairan lam ya'mal khairan qattu. Bukankah ini khairannya dalam nakirah katanya. Kemudian nakirah dalam siak nafi, apa siak nafi susunannya adalah konteks kalimat apa? Kalimat negatif. Kalimat nafi. Bukankah memberikan faedah umum biasa. Ya, sah? Artinya kaidahnya di sana, kaidah dalam ilmu usul An-nakira fi syakin nafi ta'ummu. Kalimat nakira dalam susunan kalimat negatif adalah memberikan kaidah memberikan kaidah umum. Artinya nggak punya kebaikan sama sekali. Apapun berupa kebaikan dia nggak punya. Itu namanya um Jawabannya muhtamilun muhtamilatun muhtamilatun Allahu a'lam. Ya bisa nafi di mana umum, nakir mana umum bisa? Enggak. Kenapa? Karena tadi kalau kita katakan umum bahwa saya enggak punya sama sekali, sama sekali, bagaimana dia punya iman bahwasanya Allah memiliki kemampu kemampuan. Mampu di situ? Nah. Jadi kalau kondisi sisi dari sisi dilala secara lafadznya lam ya'mal khairan qattu seperti dalam yusyrik billahi sayan. Nah, syai'an adalah apa kalimat naki? Nakiro. Nakiro dalam siak nafi. Apa namanya siak nafi? Konteksnya kalimat nikah negatif, bukan positif. Berarti memberikan faedah umum. Nah. Berarti maunya apa? Maunya bukan ke kalimat umum ini menunjukkan bahwasanya orang ini enggak punya kebaikan sama sekali. Yang namanya kebaikan enggak punya sama sekali. Ya kan? Tapi telah lewat bahwasanya dia punya kebaikan di antaranya apa? Punya khosya. Ketika ditanya, "Wahai fulan, kenapa kamu lakukan apa yang kau lakukan?" Kamu pesan pada anak kamu supaya kamu dibakar ketika mati dan ditepungkan, jadi ditepung, ditabur separuh di laut, separuh di daratan. Apa alasan kamu? Katanya lah, kak, ya Rob, Karena ketakutan kau, kau kepada kamu. Berarti dia punya apa? Khair. Nah, itu. Punya iman. Maka dikatakan di situ kalau memang itu adalah tak umum memberikan kalimat umum pada umum kata sebebas muhtamilatun muhtamilatun wallahu a'lam. Nah, ada sisi ihtimal. Tapi ya perhatikan yang jelas hadis tadi itu hadis yang menjadikan uh, ulama berselisih dalam menanggapi apakah boleh dijadikan udzur bil dalam semua perkara dalam salat tauhid dan yang lainnya apakah tidak ini ulama berselisih. Ya kan? Dari perselisihan itu nah, berangkat dari apa? Karena ada beberapa kalimat yang ditak ditakwil menjadilah per perselisihan. jelas aslul usul perkara usul yang sangat mendasar ya kan? Ini tidak ada udur biljal. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Bas dan yang eh eh Nah, pendapat yang dikuatkan Syekh Bas dan yang lainnya ya kan dari para ulama yang ada di negeri Arab Saudi Arabia dan juga ulama-ulama sebelumnya. Olah alam. Dan ulama yang lain membawakan hadis ini termasuk adanya udur bil jahal seperti Samukbil dan juga diantaranya Ibn Taimiyah, apa? Uh, Albani dan juga Ibn Hazm dan yang lainnya dari ulama-ulama yang telah kita sebutkan. Ini perkara khilafiyah, hadis ini apakah yasluh jadikan udur bil ataupun tidak? Ini ulama berselisih. Adapun bagi siapa yang ingin mengetahui secara tuntas kembali kepada kitab-kitab yang membahas perkara ini diantaranya dalam syarah Nawakidul Islam yang ada 10 yang kemarin telah kita baca dan juga ya kan telah dibahas ulama yang lain dalam perkara ini Allah alam. Tafadhalu.